Selamat pagi Pak Gilbert Pagi Silakan Pak Saya rasa ini teatrikal lah Kan Jakarta sudah tuh Jakarta Pintar Yang teorinya tadi kan tidak bayar Kalau untuk pendidikan ya Jadi kalau saya bilang ini teatrikal ya Terus masalah kedua untuk dilegalkan agak sulit ya Karena bertentangan dengan agama mayoritas nih ya Ma maklumlah mindset kita punya rakyat kan masih di bawah ya jadi ya susah juga ya untuk dilegalkan ya teatrikal saya bilang gitu aja makasih terima kasih kembali selamat pagi pagi silakan halo pak eh, saya rasa jangan sampai ada kita dilegalkan masalah seperti itu ya kayaknya aduh sekali kita dengarnya ya kalau ada tiga juta eh, untuk membayar sekolah kita bisa bantu itu sebetulnya jadi untuk itu jangan semua saya dilegalkan itu sudah melanggar aturan di Indonesia ya mungkin kalau di luar negeri itu biasa tapi kalau di jarang lah ya oke okay, itu aja pagi selamat pagi ya silakan pak uh, saya kira sih itu mungkin karena faktor uh, eh, pendidikan yang rendah juga ya dari burunya ya harusnya kan di perusahaan dia sendiri mungkin sudah ada fasilitas untuk bantu anak sekolah atau apa gitu ya jadi menurut saya sih ini aksi-aksi individu aja tidak perlu sampai harus di ditakuti bahwa ini menjadi satu jaringan atau apa gitu sehingga harus dibuat dibuat besar-besar lah gitu lah saya pikir yang begini-begini ini seharusnya、uh, eh, pemerintahnya yang masih yang mengerti ya atau mungkin perusahaan-perusahaan itu harus lebih memahami buru-burunya lah gitu mereka siapkan siapkan fasilitas untuk membantu para buruh ya kalau cuma tiga juta nih saya kira sih nggak banyak kalau ya perusahaan-perusahaan itu ya pabrik-pabrik itu kasihan kan kalau buruhnya gitu saya kira gitu aja lah mbak ya terima kasih Pak Max Maria selamat pagi ya selamat pagi Bu ya komentar saya sih orang yang mau jual ginjal ini bener gak gitu buat anaknya sekolah kalau misalnya bener buat anaknya sekolah habis tiga juta nanti udah habis tiga jutanya mau gimana apakah mau jual ginjal yang kedua gitu terima kasih Baik, terima kasih Pak Leo, Ibu Linda. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya. Mau pakai opini dikit ya. Saya bilang cuma ironis aja ya, kok tiga juta ditukar dengan ginjal. Saya pikir sini kayak sindikat gitu loh. Itu aja. Selamat siang Pak John. Ya. Kalau orangnya hidupnya miskin, ya, tapi kalau pejabat sudah gaji gede ngasih ke korupsi. Dan yang terakhir kepala eselkan gas. Dan udah usut terus ke korupsi di Kementerian Pertanian sama Kementerian Perdagangan kalau perlu menteri ini juga diseret dan menyebabkan harga bahan pokok menjadi mahal terima kasih baik terima kasih Pak John 633-9160 Pak Adi selamat siang selamat siang ya eh, saya pendengarnya miris ya eh, orang menjual organnya untuk biaya sekolah anaknya ya itu eh, kalau masalah legal tidak legal kayak, kayak donor darah ya donor darah itu orang eh, suka rela menyerahkan darahnya nah tapi untuk organ ini eh, itu akan jadi kalau orang organ itu akan tidak fungsional dengan baik tubuhnya kalau diambil ya nah ini kesalahan siapa ini negara mungkin ya atau dari orang sekitarnya tidak ada yang peduli dengan orang itu kelurahan, kecamatan, sampai sekolahnya, sampai tega, eh, sampai tidak tahu ada orang tua murid yang seperti itu. Ini mesti disikapi pemerintah mungkin ya, eh, sekolahnya atau sampai kecamatan, kelurahan, RT-nya yang tidak peduli seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Pak Tony silakan komentar Anda. Ya kita harap ya dengan berita ini kita mau lihat apakah dari eh, Menteri Pendidikan atau siapapun ada yang tergerak cepat respon gitu ya. Jangan sampai seminggu dua minggu. Sedangkan kalau nggak salah biaya eh, apa anggaran dari APBN ke pendidikan kan triliun eh, triliunan ribuan triliun dan juga sampai pendidikan gratis dengan eh, di luar dari kontraksi apakah memang orang tuanya sendiri juga eh, kalau saya lihat bisa menunjukkan di apa jenderan itu untuk menarik perhatian orang adalah dia juga bukan orang yang bodoh tapi tetaplah uh, instansi harus respon jangan selalu uh, eh, tunggu ramai baru bergerak tiga juta sebenarnya pemerintah juga tidak akan sampai rugi apapun kalau itu pentangan untuk itu terima kasih terima kasih Pak Tony Pak Simbolon selamat siang ya Pak Mbak、uh, ah, pendapat saya sih ya pemerintahnya gimana tuh masa sekolah bayar gitu harusnya SMP lagi bayar SMP bayar itu tiga juta ya lalu kalau misalkan transportasi eh, itu kan nggak bisa saya jual ginjal saya langsung dipakai orang kan mesti sesuai dulu kan sama kesehatan ya kalau bapak itu sakit gimana gitu kan jadi artinya gini pak perlu diatur saya sih jangan sampai dilegalkan gitu loh karena kan dijual nggak ya. seperti jual barang itu nggak seperti jual laptop lampu nih saya jual kan kalau dijaya rusak atau ada penyakit kena juga ya menurut saya ya pertama sama pemerintah lalu edukasi ke orang gitu pak lalu jangan yang mendingan nggak usah pikirin apa namanya tuh undang-undang yang nggak perlu lah mendingan produktivitas kreativitas orang tuh ya didukung pemerintah tuh sini support oh, orang bikin usaha jangan pajak-pajak dipotong-potongin gitu. jangan aneh dipikirin yang benar-benar tuh nggak dipikirin nah, terima kasih Pak Simbolon Pak Tri selamat siang selamat siang komentar Anda selamat siang ya, uh, Pasti komentar ini, ini, ini bukti bahwa pendidikan gratis itu belum jalan sama sekali. Jadi yang digembar-gemborkan sama pemerintah itu gratis, segala macam itu, itu buktinya juga kenyataan ya di lapangan itu karya dia yang anaknya uh, masih sekolah SD, SMP, itu masih dipungut bayaran sampai berjuta-juta itu di sekolah di perkampungan oh, bukan di sekolah elit jadi ini mendikbud ini kayaknya gak ada dengan sistem pendidikan kaki itu maupun di pemprov segala macam itu omong kosong itu ya itu cuman uh, istilahnya uh, pencitraan deh. jadi sampai sekarang belum ada bukti pendidikan bisa gratis ya nah kalau itu soal dilegalkan itu sebenarnya uh, seharusnya tidak boleh legal itu karena itu melanggar itu istilah kita katakan itu hak hidup orang itu dijual gitu loh kalau misalnya dia akibat dijualnya ginjalnya atau apa keluarkan tubuhnya itu terus meninggal itu eh, bagaimana tanggung jawab itu kebahagiaan ya seperti itu Pak